Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Sore ini kita bisa kumpul lagi di sini akan dengerin nasihat mama mudah-mudahan uh, bermanfaat buat kita. Amin. Di puasanya gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah, Alhamdulillah lancar. Rezeki pada lancar gak? Alhamdulillah Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini rezekinya bagus. Amin. Juga jadi pengundang rezeki buat suaminya. Amin. Nah seperti apa sebenarnya ciri-ciri uh, istri yang bisa mengundang rezeki para suami? Makanya kita akan dengerin nasihat mama tentunya di sini di nasihat mama dede. Semua. Oke, nasihat Mama di sore ini tentang istri penghambat rezeki. Silakan, Mama.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 Istri itu seorang perempuan yang sudah dinikah dengan seorang laki-laki yang disebut dengan suami. Suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya. Arrijalu qawamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaku min amalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Buat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kita sebagai perempuan wajib bersyukur. Tapi ada juga orang yang kufur. Suami ngasih segini salah. Hmm. Ngasih segini kurang melulu. Hmm. Ngasih segini ngomel melulu. Suami pulang merengut. Kadang-kadang suaminya nggak dilayani, nggak diservis. Siapa yang salah? Istri. Istri yang seperti ini menghambat rezeki. Apa penyebab rezeki tidak datang? Yang pertama kufur nikmat. Alan Anda lihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum kafartum inna allah bila sadid. Allah telah mengumumkan bahwa siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih. Syukur menampakkan nikmat ke permukaan. Rezeki ngalir cukup dari suami. Alhamdulillah suami saya dapat rezeki yang halal. Bersyukur kita kepada Allah. Dipakai di jalan yang Allah ridho. Kerjakan perintah Allah. Jauh yang dilarang oleh Allah. La azidadakum Pasti aku lipat gandakan. Amin. Yang kedua. Wala in kapartum inna azabila syadid. Siapa yang kupur dengan nikmat Allah. Azabku sangat pedih. Kupur menolak. Rezeki udah cukup kurang melulu ngomel melulu, suami salah melulu, kupur hmm. nikmat. Inna Allah bila syadid, azabku sangat pedih. Perempuan yang kupur dengan nikmat Allah, inilah perempuan-perempuan yang mendapat azab dari Allah dan mereka tempatnya neraka jahanam karena mereka kufur dengan suami mereka yang telah memberikan rezeki napakah karena Allah tapi istrinya tetap menolak bahwa suaminya tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nauzubillah Baik, itu dia nasihat Mama tentang istri penghambat rezeki. Langsung saya berikan kesempatan kepada Ibu Masiah dari Khairul Biko, Tangerang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ma, saya mau nanya. Kalau suami sedang seret rezekinya, saya harus bagaimana, mah? Gimana solusinya? Bersyukur. Ma? Lihat orang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang rezekinya lebih rendah dari kita. Ini mah merasa paling susah. Lihat orang lain. Mobil masuk bengkel. Iya sih harusnya punya mobil dua. Orang masuk umur hidup nggak punya mobil. Ibu sekarang lagi kurang rezeki dari suami. Kenapa tidak muncul ke permukaan? Nyari duit. Jualan seprek Jualan kudungan kek, jualan uduk kek. Perempuan wajib usaha, lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Siti Aisyah, lihat Ummu Salamah. Jadi jangan hanya menyalahkan suami, kita pun perempuan punya kewajiban untuk membantu suami menyelesaikan masalah keuangan dengan cara kita bekerja. Begitu Ibu Masiah. Makasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di sini di Nasehat Mama Dede. Semua.